بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده Ikhwan fiddin azza wa Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in Anawiyah sekarang kita masih berada pada pembahasan hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 mengenai anjuran dan dorongan kita semuanya agar memakan dari makanan yang halal, meminum dari minuman yang halal, berpakaian dari pakaian yang halal dan agar mencari penghasilan-penghasilan yang halal. Sebelum kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-10. Tafadhal, suara yang jelas, pelan, santai tapi lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis asyir an kembali ila kaiban wa inna allaha amara mu'minin bima amara bil mursalin faqala ya ayyuha rusul kullu min kaibati wa amalu ya ayyuha ladina amanu kullu min kaibati ma arzaqnakum thumma dzakara rajul la yakunu safar asyhadu an la ilaha illallah ila sama ya rabbi ya rabbi wa ma kamu haram wa rusulu haram wa la dasu haram wa budi bil haram wa وأصحابه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل ارفع صوتك يا أخان عبد الله Naam ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal, irfa' sawtak. Bismillah. na'am. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Hafidta ya akhana? Hafidta? Eh bismillah. Naam ahsanta barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Sebelumnya hadis pertama bismillah. Hijratuhu ila Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita akan memasuki apa yang beliau sampaikan mengenai wa qaluhu inni bima ta'maluna alim gitu ya. Naam. Wa qaluhu inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Aku adalah zat yang mengetahui segala perkara yang kalian kerjakan. Ya Yatadammanu syai'ain. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini terkandung dua perkara. Al-awwal yang pertama, annal insana la yakhsha an yadhi'a lahu syai'un minal amal. Bahwasanya seseorang itu hendaknya tidak khawatir. Ya, tidak khawatir kalau nam terluputkan sedikit daripada amalan yang dia lakukan. Nah, barakallahu fiikum bahwasanya manusia itu tidak boleh khawatir. Kalau seandainya dia nah barakallahu fiikum terleputkan atau terlepaskan suatu pekerjaan atau yang semisalnya. Wala annallaha yansahu aw yatrukuhu. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala itu melupakannya atau meninggalkannya. Fajami'ul hasanati wasayyi'at maka seluruh kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan ya'lamuhallahu Allah taala Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, wa yuhsiha dan Allah taala menghitungnya, wa yaktubuha dan menulisnya, mencatatnya li sahibiha bagi pemiliknya, maksudnya pelakunya. Jadi semuanya tercatat. Sawa'an kanat hasanatan aw sayyi'atan, baik yang amalan dia lakukan tersebut adalah amalan kebaikan maupun amalan kejelekan, semuanya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluputkan. Na barakallahu fikum, semuanya tercatat. Naam. Ayo. Perhatikan baik-baik. Asan yang kedua, annallaha jalla wa ala la yankhadi'u bidh-dhawahiri al-batilah. Yang kedua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa? Tidak akan pernah tertipu dengan penampilan-penampilan yang zahir yang batil. Wa zukhrufi wa tazwir dan sesuatu yang dihias-hiasi maupun sesuatu yang ada unsur pengelabuhan bagi Allah taala tidak akan pernah tertipu. Allah taala tahu walaupun manusia mengelabui, menghias-hiasi ucapan nam kebatilan seakan-akan nampak al-haq atau menampakkan dohir-dohir yang batil Allah taala tidak pernah tertipu. Wa inna ma ya'lamul haqa'ika subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya atau Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui nam hakikat-hakikat segala sesuatu tersebut. Allah taala mengetahuinya. Jadi enggak pernah nam tertipu. Jadi tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Naam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama seorang nggak perlu khawatir amalan yang dia lakukan kemudian hilang itu nggak perlu khawatir. Karena bahkan nggak akan hilang, yang dia lakukan pasti akan tersimpan. Apa maksudnya ya? Kita ulangi yang pertama tadi, annal insana la yakhsha an yadhi'a lahu syai'un al amal. Bahwasanya seseorang itu hendaknya tidak takut, tidak khawatir amalannya itu hilang. Enggak usah khawatir. Amalannya semuanya tercatat. Tercatat dalam Lauhil Mahfud dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya sesuai dengan kadar apa? amalannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Adapun yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertipu dengan penampilan-penampilan yang zahir. Eh, baik penampilan tersebut penampilan yang zahirnya bagus padahal adalah kebatilan atau yang semisalnya yang dihias-hiasi dengan al-haq walaupun itu adalah kebatilan atau yang ada unsur pengelabuan semuanya Allah taala mengetahuinya. Berikutnya, wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hak kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wahai orang-orang yang beriman makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik eh, berupa apa yang telah aku rezekikan pada kalian. Banyak sekali makanan-makanan yang baik. Sudah kita lewati suatu makanan atau pakaian atau minuman dikatakan baik kalau halal. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? Jadi baik itu pasti halal. Paham ya? Sesuatu yang halal baik. Oleh karena itu halalun sama thayyibun saling melengkapi. Paham maksudnya ya? Pakaian dikatakan baik kalau halal. Minuman dikatakan baik kalau halal. Mohon insyaallah. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya, hada amrun minallahi jalla wa ala bil akli min thayyibat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan-makanan yang baik. Wahya al-mubahat, yaitu makanan-makanan yang diperbolehkan, yang dihalalkan. Apa maksudnya ya? Yang diperbolehkan, yang yang dihalalkan. Naam. at tayyib fi dzatihi wa tayyib fi maqsadihi wal husul alaih. Sudah kita lewati ya. Maksudnya yang al-mubahat yang diperbolehkan itu adalah at-tayyib, itu makanan yang baik secara zatnya. Ya seperti apa? Na barakallahu fikum buah-buahan yang halal. Paham secara zatnya dia baik atau baik secara maksabih. Secara apa? Maksabih, maksudnya secara penghasilannya. Dihasilkan dari penghasilan yang halal. Paham maksudnya ya? Na barakallahu fikum. Misalkan antum buah apel, tayyib enggak? Tapi kalau antum menghasilkannya dengan cara mencuri, sudah enggak thayyib lagi. Karena apa? Karena menghasilkannya tidak dengan cara yang halal. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah ini ya? Naam. Jadi sesuatu yang thayyib itu ada dua macam. Thayyib secara zatnya, baik bagus secara zatnya, naam atau baik bagus secara apa? ditinjau dari apa yang dia hasilkan, cara menghasilkannya tadi. Mafhum insyaallah ya? Cara menghasilkannya bagaimana? Naam. Faqaluhu kulu maka Ucapan Allah Subhanahu wa taala qulu hadza amrun minallahi taala bi ibahati thayyibati lana. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembolehan untuk memakan makanan-makanan yang thayyib yang bagus untuk kita semuanya. Qala ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik dan mengharamkan atas mereka makanan-makanan atau semua perkara yang kecil. Mau misalnya ya, mau makanan, pakaian, minuman. Faqaluhu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum maknanya apa? Yatadammanun nahya an aklil khaba'is. Di dalamnya terkandung larangan untuk memakan apa? Memakan makan makanan yang jelek atau makanan yang tidak baik. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau fa hadza fihi raddu 'ala alladziina yuharrimuna at-thayyibat bi za'mihim anna hadza min al-ibadah. Hati-hati ini. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan makanan-makanan yang baik, mengharamkan minuman-minuman yang baik, mengharamkan sesuatu yang baik dengan sangkaan atau dugaan mereka bahwasannya itu adalah ibadah. Bayangkan itu. Nah, seperti orang-orang yang bertapa, katanya mereka puasa mutih katanya. Mutih itu dia berpuasa enggak makan barang-barang yang putih. Paham ya? Tapi barang-barang yang coklat makan. Paham ya? Hijau makan. Ini enggak puasa namanya. Jadi yang tertipu dengan orang-orang ritual-ritual orang Jawa biasanya. Eh, atau orang-orang yang ada unsur kesirikan, Oh, mau me menguasai ilmu hitam atau ingin mencari kekayaan, puasa mana puasa mutih katanya. Pernah dengar nggak puasa muteh itu? Puasa muteh itu katanya puasa putih. Putih itu menurut dia ya nasi. Enggak makan nasi dia. Tapi kalau minum susu, kalau susunya susu coklat, nah minum. Paham ya? Intinya yang putih-putih dia hindari dia. Paham ya? Coklat misalkan, oh, Silver Queen <laughs> atau apa itu makan dia. Tapi kalau yang putih-putih enggak, ini bukan puasa namanya. Puasa itu secara syariat enggak seperti itu. Paham ya? Itu sekedar apa? Al-lu'bah permainan. Allah musta'an. Jadi kata beliau bagus sekali nih. Bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan perkara-perkara yang baik dengan sangkaan mereka bahwasanya itu adalah ibadah. Hati-hati barakallahu fikum. Wa yadunnuna anna fi tarkiha ajran. Dan mereka beranggapan bahwasanya meninggalkan makanan yang baik tersebut ada pahala. Kasufiyah ya kan? Seperti orang-orang sufiyah wal mutazahidah orang-orang yang bergaya sok zuhud Eh, dia punya pakaian bagus punya. Cuma sengaja pakai yang cumpang camping yang sobek-sobek, biar terlihat zuhud katanya. Sandal pun selain, atau selain antum? selain pun yang satunya merah, satunya putih misalkan. Paham ya? Jadi dia menampakkan zuhud padahal dia punya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla idza an'ama Nah barakallahu fikum li 'abdin aw ila an'ama 'ala 'abdin bi ni'matin yuhib an yara athara ni'matihi. Paham ya? Nah, mau kama qala sallallahu Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, senang kalau hamba itu menampakkan nikmatnya. Jadi yang sembunyikan. Kalau punya jubah yang bagus pakai. Paham ya? Nah, kalau misalkan punya sandal yang bagus daripada sandalnya cuma camping atau misalnya pakai. Jangan menampakkan dia zuhud padahal dia Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, tidak zuhud. Jangan. Zuhud itu apa sih kemarin? Zuhud itu apa kemarin? Tarku eh, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Naam. Walau wara' wara' wara' wara' tarku ma yadurru fil akhirah. Dihafal ini. Az-zuhud wal wara' dihafal. Ha? Az-zuhud wal wara' dihafal. Nah, barakallahu fikum. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Dihafal nanti ya, tercatat. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya zuhud. Wara' itu lebih dalam lagi. Nah, barakallahu fikum. Tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat kelak. Baik itu bermanfaat atau enggak bermanfaat kalau membahayakan tinggalkan. Apa maksudnya? Ana barakallahu fikum seperti itu. Nah. Jadi antara zuhud dan wara, kemarin mana yang lebih khusus dan umum? Mana yang umum? Zuhud yang khusus, wara. Nah, nah ini kata beliau kasufiyah wal mutazahhidah. Nah, nanti hafal insyaallah ya. Al-wara, zuhud, hafal definisinya. Nah. Seperti orang sufiah dan mutazahidah, orang-orang yang bergaya sok zuhud, pakaiannya pun terbuat dari kulit, kulit domba katanya. Biar kembali ke zamannya suf. Ya, suf itu mereka ada yang mengatakan aslinya orang-orang dahulu nah mereka menggunakan suf yaitu semacam kulit dari domba. Paham ya? Nah, kata mereka itu orang-orang zuhud katanya. Wa hadza min takallufi ini termasuk bentuk takalluf membebankan diri. Li'anna Allah amara bil akli minat thayyibat wal mustaladzat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk makan makanan yang baik dan makanan-makanan yang lezat. Paham ya? Lezat di sini maksudnya bagaimana? Lezat tapi halal. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Enggak masalah makanan-makanan lezat enggak masalah. Selama itu apa? Halal. Nah, barakallahu fikum enggak masalah. Wa thayyibun yashmalu at-thayyib alladhi huwa ghairu khabith. Sedangkan sesuatu yang baik itu mencakup sesuatu yang baik yang selain khabith, selain yang jelek. Yashwa yashmalu at-thayyib alladhi huwa mustaladzu minal luhum wal fawaqih masyaallah. Dan juga mencakup sesuatu yang baik berupa apa? Sesuatu yang dianggap lezat seperti daging atau buah-buahan. Halal enggak? Halal. Antum mau makan daging marmut, atau marmut atau troelu. Troelu itu bahasa Indonesianya? Kelinci. Nah, barakallahu fikum halal enggak? Halal, arnab, halal. Nah, di sate itu enak, halal. Paham ya? Jadi kata beliau tanyib bagus itu ada sesuatu yang dianggap itu lezat itu selama itu halal bagus juga. Baik berupa daging ataupun fawakih, buah-buahan, anggur, eh, kurma, kurma buah bukan? Eh, kurma, kemudian macam-macam buah-buahan, apel, ada buah yang lain lagi enggak? Banyak enggak? Banyak sekali. Halal selama apa? Nah, barakallahu fikum itu adalah buah-buahan yang halal halal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ada ada apa buah yang haram? Hah? Ada enggak buah yang haram? Apa? Hah? Buah durian? Allah mustahil. Buah durian ya jangan dimakan, nah. haram ya, karena sebabnya karena dia mencuri tadi. Nah, setara zatnya ada enggak? Bukan setara yang dihasilkan, ya kan itu dihasilkan mencuri haram. Setara zatnya ada enggak buah yang diharamkan? Eh? Nah, secara umum aja, semua buah-buahan yang membahayakan haram. Kalau membahayakan ya, buah apa contohnya yang membahayakan? Buah-buahan yang terkadang ada di pinggir-pinggir sungai yang kira-kira bentuknya aneh-aneh, paham ya? Nah, warnanya merah itu khawatir membahayakan jangan dimakan. Paham ya? Terkadang ada buah-buahan yang itu adalah makan ular, paham ya? Untuk makan ular dan semisalnya. Intinya apa? Intinya secara globalnya daging kemudian buah-buahan itu halal. Wa anwa'ul mut'ati tayyibah minan nisa wal maladzati al mubahah dan seluruh jenis nah barakallahu fikum nah bersenang-senang yang baik yang bagus eh, dari para wanita istrinya nah wal al mubahah dan perkara-perkara yang menurut dia itu lezat dan enak yang diperbolehkan mungkin rumah yang nah barakallahu fikum sederhana tapi nyaman orang itu mengharapkan rumah bukan mewahnya nyamannya kalau rumahnya mewah besar mewah kemudian pintunya terbuat dari besi yang sekian-sekian, kemudian gemboknya dari emas misalkan, tapi nggak nyaman, orang nggak suka. Paham ya? Orang itu suka rumah yang nyaman. Walaupun RSSSS, paham ya? Rumah sangat sederhana sekali. Paham ya? Itu kalau nyaman orang senang. Tapi kalau rumahnya itu mewah, nggak nyaman itu orang nggak senang. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, perkara yang lezat yang diperbolehkan itu nggak harus mewah. Nyaman. Nah, barakallahu fikum tentunya halal. Fal insanu yatanawalu minha, maka manusia pun mengambil darinya. Wala yahrimu nafsahu lakin min ghairi israf, wala yahrimu nafsahu lakin min ghairi israfin. Dan hendaknya dia tidak mengharamkan dirinya. Akan tetapi hendaknya tanpa berlebih-lebihan. Semuanya diperbolehkan tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kulu Washrabu Ewa, kulu washrabu wala la tasribu. Terus innallah innahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah wala la jangan berlebih-lebihan. Boros, paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehari Indomie berapa kali? Lima kali, nah, dikurangi. Paham ya? Dikurangi. Nah, barakallahu fikum, intinya secukupnya saja. Na'am barakallahu fikum jangan sampai berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang boros dan juga berlebihan. ladzi yataqarrabu ila Allah tarkil mubahat wa thayyibat hadza mutanatti'un. Maka orang yang mendekatan diri kepada Allah taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan, wat dan perkara-perkara yang baik maka ini mutanatti' apa mutanatti' orang yang apa hulu ekstrim berlebih-lebihan celaka enggak ini celaka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un celakalah orang-orang yang mutanatti' orang yang berlebih-lebihan Nah, barakallahu fikum. Sudah tahu halal malah haram bagiku untuk makan Nah, daging sapi misalkan hati-hati. Seperti kalau di India, di India itu sebagian tempat nggak diperbolehkan menyembelih sapi itu. Sapi di India diagungkan, dimandiin, kemudian dikasih ya, dikasih minum susu, kemudian intinya dimuliakan. Bahkan sebagian ikhwah kita yang ada di India pernah cerita ketika datang Idul Kurban, Idul Adha, nah mereka agak kebingungan bagaimana ini? Kita mau berkorban ini. Sapi banyak di sana, cuman sapi diagungkan itu, nggak boleh sembelih. Eh, mungkin di lingkungan orang-orang Hindu atau yang semisalnya itu ya. Nah, barakallahu fikum akhirnya banyak ikhwah yang mereka mengeluarkan uang ke, ke selain negerinya gitu, kemudian kurbannya tempat lain. Karena memang nah barakallahu fikum menurut mereka sapi itu sangat luar biasa ya. Nah, diagungkan sampai dimandiin, Allah musta'an. Naam. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kesimpulannya orang yang mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang halal itu adalah mutanatti', adalah orang yang Naam barakallahu fiikum hulu berlebihan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu mimma yasarallahu lah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apa? Nah memakan makan makanan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Pernah enggak Rasulullah memakan nah barakallahu fikum eh, ayam? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Hah? Eh, mana gimana sama mana? Gimana lafadznya? Hmm? Lafadznya makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Itu umum. Itu yang umum. Nah, kalau yang umum memang lafadznya umum. Dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun nggak pernah. Eh? Nah, barakallahu fikum inistahahu inistaha akalahu wa in kariha tarakahu. Itu umum. Jika dia ingin makan, kalau dia nggak suka, nggak mencela dia, oh, kurang apa ini, misalkan nggak ada, sabar, paham ya? Nah, tapi kalau yang khusus ada, apa dalilnya? Apa dalilnya? Secara makna sebutkan dalam hadis yang sahih barakallahu fikum Rasulullah SAW karena Nabi SAW yakulu dujajan atau semakna itu ya. Dahulu Rasulullah SAW memakan daging ayam. Nah menunjukkan bahwasanya ayam itu halal. Nanti dicek lagi dalam riwayat apa, cuman hadisnya sahih. hadis sahih bahasanya ayam itu halal. Nah, selama penyembelihannya penyembelihan yang syar'i. Bacanya apa ketika menyembelih? Bismillah. Paham ya? Bedakan ketika menyembelih ketika apa? Kurban atau tanda bismillah apa? Allahu akbar. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Ya'kulul lahma wal wal faqihah. Dahulu Rasulullah memakan apa? Daging dan juga buah-buahan. Nah, buah-buahan juga bagus kalau ada ya. Kalau misalkan antum di makhad di pondok seperti ini ya sabar. Kalau enggak ada ya seadanya dimakan. Karena para ulama telah menyebutkan di antara al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad dengan semakna, nah barakallahu fikum, lebih bagusnya kalau diawali dengan buah-buahan. Orang makan itu awal mulanya buah-buahan baru makanan yang lain. Mau buah-buahan macam-macam, mau mangga dulu atau mungkin buah apa itu? Apel atau buah apa namanya? Pir ada buah pir ada ya? Nah, seperti itu intinya buah-buahan dulu bagus. Paham ya? Kemudian baru makanan yang lain. Kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak ada seperti pondok ini langsung makan nasi nggak masalah. Paham ya? Karena memang posisinya ini sekedar apa? Nah, penyebutan mana yang lebih baik makan langsung, makan makanan yang ada atau buah-buahan? Disebutkan di sana kurang lebihnya buah-buahan lebih bagus. Makan dulu buah-buahan baru daging barakallahu fikum. Naam. Dalilnya apa dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim kalau buah-buahan di eh, anjurkan terlebih dahulu sebelum makan makanan yang lain? Wa faqihatin. Eh? Mimma yatakhayyarun terus walah mitairin mimma yastahun. Itu para ulama ambil istinbat dari ayat tersebut. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun dan buah-buahan apa yang mereka pilih? ya terserah mereka. Walahmi tayrin dan daging apa tayir? Daging burung. namanya. ya? Nah, apa yang mereka inginkan. Nah, ini didahulukan apa? Fakihah. Buah dulu baru daging. Menunjukkan bahwasanya memang lebih baiknya kalau seandainya ada buah-buahan, buah dulu. Barunya makanan yang lainnya. Kalau nggak ada ya seadanya. Paham ya? Seadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatazawwajun nisa. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita juga. Nah, karena menikah dengan wanita na'am barakallahu fikum termasuk perkara yang syariatkan. Paham ya? Apalagi sudah mampu dan punya enam kemampuan. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Muttafaqun alaih hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syarasy syabab, wahai segenap para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, segera menikah." Falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj Dikarenakan menikah itu lebih bisa menjaga pandangan, eh, lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh karena itu sangat apa? Disayangkan orang-orang yang mengharamkan menikah. Seperti apa? Seperti orang-orang yang non muslim. Yang di gereja-gereja itu kadang eh, yang agamanya mengkristen atau Katolik itu apa namanya? Perempuan namanya istilahnya? Eh? Apa istilahnya? biar apa? Nah, itu kata mereka nggak nikah katanya. Tapi wallahi di luar. Namanya yang jelas apa? Sangat disayang karena seperti itu. Bahkan nikah termasuk perkara syariat kan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika Naam ja'a satu rahatin, suatu ketika ada tiga orang datang naam ila ba'di azwajin Nabi SAW datang kepada sebagian istri-istri Rasulullah SAW tiga orang. Kemudian apa? Masing-masing ini menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya dijawab, Rasulullah itu ibadahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka merasa sedikit. Wah kalau kalau gitu kita nggak ada apa-apanya. Akhirnya tiga orang ini ada yang bersumpah. Masing-masing bersumpah, wallahi demi Allah, aku akan senantiasa sholat malam terus, nggak pernah tidur. Paham ya ini? Berlebihan ini, nih? Berlebihan. Yang satunya bilang, wallahi demi Allah, aku akan senantiasa puasa, nggak pernah buka. Puasa terus. Paham ya? Ini juga berlebihan. Yang satunya, Wallahi demi Allah, aku nggak akan nikahi wanita. Bayangkan. Akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah. Nah, setelah dikabarkan, Rasulullah mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Rasulullah mengatakan, "Kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini." Akhirnya mereka pun terdiam. Nah, Rasulullah mengatakan, "Ama ana wallah, ama ani wallah, atau ama ana wallah." Adapun aku demi Allah, la akhsyakum lillahi, akhsyakum billahi wa atqakum lah. Nah, artinya adalah sungguh aku demi Allah adalah orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bertakwa, walakinni asuma wa Rasulullah. Tapi aku puasa dan buka. Wa aku anam. aku salat malam dan tidur. Wa adzawwadun nisa dan aku juga menikahi wanita. Syahidnya yang terakhir ini. Faman raghiba an sunnati falaisa minni itu syahidnya. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari golonganku atau bukan masuk dalam jalanku. Nah, barakallahu fikum atau bukan masuk bagi nah, bagian pada nah dari pengikutku. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di situ. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal itu adalah tidak diperkenankan. Wa yatatayyabu bitayyib dan juga Rasulullah waktu itu juga nah barakallahu fikum bertatayyub, atau memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian bebas wangi-wangi apa saja silakan. Enggak harus mahal. Mau minyak wangi mereknya Sultan, silahkan. Nah, atau yang macam-macam intinya intinya apa? Intinya minyak wangi, yang wangi. Upayakan dijauhi yang ada alkoholnya. Sudah selesai. Hukumnya bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pun sampai mengatakan aku enggak berani mengharamkannya untuk untuk minyak wangi yang ada alkoholnya karena enggak tahu kadar kadarnya berapa untuk apa dikatakan itu memabukkan atau tidak. Tapi aku apa? Aku lebih baik memakai wangi-wangi yang tidak ada alkoholnya. Jadi lebih selamat dari kritikan yang tanpa alkohol. Banyak dijual minyak wangi non alkohol, ya enggak? Nah, lebih lebih baiknya menggunakan minyak wangi yang tanpa alkohol. Na'am barakallahu fikum. Rasulullah na'am barakallahu fikum beliau dahulu memakai wangi-wangian. Wa yasta'milu tanyibat alaihi salatu wassalam dan beliau juga menggunakan enam sesuatu sesuatu yang baik yang bagus, pakaian yang bagus Nah bagus itu nggak harus baru ya, rapi, bersih itu bagus. Tapi kalau baru tapi kotor itu nggak dikatakan, dikatakan bagus. Mau insyaallah ya. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azdani wasakumullah qala wa'malu salihah kama qala itu rusul Dan beramalah amalan saleh sebagaimana yang telah diucapkan kepada para rasul. Haitsu amarahum bi amroin. Yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengan dua perintah. Perhatikan Allah telah perintahkan mereka dengan dua perkara. Pertama, al-akli minat tanyibat. diperintahkan untuk makan dari makanan yang halal. Yang kedua, wal amal saleh, dan diperintahkan untuk beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh nah sampai terpenuhi padanya dua syarat, apa dan apa? Apa dan apa, Mas? Ewa, ikhlas dan mutabah mutaba'ah. Ikhlas dan mutabah. Nah, seperti itu. Berikutnya, li'anna aklat thayyibat yu'inu 'ala ta'atillah ta'ala bil 'amal shalih. Naam. Dikarenakan makan makanan yang baik, makanan yang halal itu membantu seseorang untuk mentaati Allah taala. Paham ya? Membantu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh. Kalau makanannya halal. Kalau makanannya halal. Haitsu yataghadza al-badanu taghdiyatan tayyibatan wa yanshatu yaitu dari sisi mana? Nah, dari sisi badan itu mengambil makanan pokok dengan apa? Makanan pokok yang baik. Paham ya? ya jadikan makanan pokoknya itu makanan pokok yang bagus, yang baik, yang halal. Wayang syad dan akan bikin orang semangat gitu ya. Nah, makan nasi enggak masalah. Nah, barakallahu fikum kalau seandainya enggak nasi, nah barakallahu fikum seperti makan eh, tepung yang bikin roti, enggak masalah juga. Intinya yang halal, intinya yang halal. Walaisal muradu bidzalika an yu'tiyal insan nafsahu kullama tashtahi wa yatakasal an ta'ah. Bukan maknanya, bukan yang diinginkan dengan perbuatan tersebut perhatikan baik-baik. Bukan yang diinginkan bahwasanya seseorang itu memberikan diri, dirinya segala sesuatu yang diinginkan. Intinya makan sepuasnya itu enggak. Disebutkan dalam hadis yang Nah barakallahu fikum sahihkan sebagian para ulama yaitu mengenai apa? Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, nah sepertiga untuk nafasnya. Disebutkan ketika kami daurah beberapa nah, pekan yang lalu bersama Syekh Ahmad bin Utsman Habibullah taala Al-Adni, nah beliau menyebutkan bahwasannya di zaman Syekh Mukbil bin Hatil Wadi'i kalau tidak salah itu ya, eh, ada kisah atau di zaman yang lainnya yang jelas ada kisah antara para masyayikh Kemudian menyebutkan masing-masing tahu kadar sepertiganya. Paham ya? Kita nggak bisa mengatakan sudah sepertiga berhenti. Karena kita nggak tahu kadar sepertiga orangnya bagaimana. Antum makan kenyang banyak, kalau belum sepertiga kita nggak tahu juga kan? Karena masing-masing orang itu beda-beda. Yang jelas sepertiga itu diperkirakan masing-masing saja. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk apa? Untuk nafasnya. Tapi sepertiga itu kan kita nggak tahu. Masing-masing orang beda ya. Antum misalkan besar badannya, antum kecil misalkan, sepertiganya mungkin lain kalau makan. Ya enggak? Seperti itu. Yang jelas hadis tersebut nah barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya jangan berlebih-lebihan. Semuanya kadarnya diletakkan pada nah barakallahu fikum tempatnya. Naam. Kita lihat kata beliau tadi, "Walaisal muradu bidzalika an yu'tiyal insan nafsahu." Bukan yang diinginkan dengan perkara tersebut seseorang memberikan dirinya kullama tashtahi, seluruh apa yang dia inginkan. Wa yatakasal 'anil ta'ah dan akhirnya dia malas-malasan untuk berbuat ketaatan. Seringnya orang yang malas berbuat ketaatan kalau kenyang. Kalau kekenyangan biasanya itu ngantuk. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi ngantuk itu terkadang sebabnya karena kekenyangan atau sebabnya karena memang sudah tabiatnya. Paham ya? Itu semuanya bisa diselesaikan dan ada solusinya insyaallah taala. Pertama di antaranya, kalau dia misalkan suka ngantuk atau yang semisalnya itu biasanya bisa dibekam. Bagian kepalanya rutin tapi ya Nah dengan bekam mungkin berapa titik itu intinya daerah kepala itu insya insyaallah biatinlah, nah biatinlah tapi ya nggak akan hilang apa penyakit yang suka ngantukan tadi itu. Karena ngantuk itu terkadang apa? menghalang-halangi faedah itu yang seharusnya dia dapat nggak dapat itu loh. Coba antum bayangkan orang yang ngantuk, itu kalau amonis bismillah saja tercoret-coret sudah. Baru meletakkan tangan gini aja kalau ngantuk. Kemudian misalkan gurunya bilang, "Qala haddatsana Mahmud," karena dia ngantuk dengarnya Ahmad. Paham ya? Ya enggak? Oleh karena itu ngantuk itu enggak masalah tabiat manusia, cuman kalau sudah menjadi kebiasaan suka ngantuk terus, itu dia harus berpikir, oh berarti karena mungkin kecapean, berarti harus banyak istirahat misalkan. Waktu istirahat istirahat, waktu tidur tidur. Paham itu ya? Nah, likulli apa? Likulli maqamin naum atau likulli naumin maqam? Likulli maqam naum? Naam likulli naumin maqam. Apa artinya? Nah, setiap tidurnya ada tempat dan ada waktunya. Bukan di likuli kami naum. Bukan setiap tempat tidur, paham ya? Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati ya. Yang namanya tidur itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jaga. Ada hadis yang lemah pernah disebutkan oleh eh, Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala ketika Eh, saat itu di Damas beliau mengatakan ada hadis yang dipakai oleh orang-orang yang suka ngantuk. Nah, apa itu? Idza ja'akumun nu'as fa'akrimuh. Apabila datang kepada merasa ngantuk, muliakanlah ngantuknya itu. Allah Ustaz, Akhirnya memuliakannya dengan cara apa? Ya dihanyutkan aja tidur aja. Nah, paham ya? Itu hadisnya lemah tapi. Nah, la aslalahu enggak ada sumbernya, enggak ada asal usulnya. Jadi oleh karena itu la yuhtajubih enggak bisa jadikan hujah. Maksudnya soalnya ya. Ini sekedar apa? seputar na'am barakallahu fikum jangan sampai makanan yang kita makan membuat kita kemalas untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi tariqatul bahaim ini. Nah, pantunnya ingat enggak ini? Ini adalah caranya, metodenya bahaim. Bahaim itu jamak dari bahimah yang dikenal binatang ternak. Paham ya? Hati-hati. Nah, paginya eh siangnya main, malamnya tidur. Nah, apa pantunnya kemarin? Ahsan. Artinya apa artinya? Tidak kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu enggak mau baca, enggak mau memahami juga, maksudnya enggak mau belajar, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Matimu lebih baik daripada hidupmu selama-lamanya. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagikan hidupnya binatang ternak. Jangan sampai barakallahu fikum. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin karena waktu bagaikan apa? pedang. Waktu bagaikan apa? pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang itu untuk menghunus, justru akan menghunus kita semuanya. Wal iyad billah. Naam. Upayakan semaksimal mungkin waktu digunakan pada tempatnya. Kita lihat. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullah azza wa jalla hanya saja manusia itu hendaknya makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu wa'malu salihan maka firman Allah Subhanahu wa taala dan beramalah kalian dengan amalan yang baik, hadza min syukri ni'matillahi azza wa jal. Ini merupakan bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi termasuk bentuk nikmat syukur nikmat kita beramal-amal saleh karena sudah diberikan nikmat. Nikmat apa sih yang kita dapatkan? Pertama nikmat apa? Waktu luang. Kedua nikmat apa? kesehatan. Banyak orang yang sehat nggak ingat terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang waktu luang dia nggak ingat kalau waktu luang itu digunakan untuk nah pada waktu eh, pada apa? ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika sudah sakit menyesal dia. Kok dulu ketika sehat anak nggak ngaji ya? Dulu ketika sehat kenapa anak nggak hadir di majelis taklim? Tapi ketika sakit baru terasa dia. Nah, penyesalan datang di akhir bukan di awal. Mau itu ya? Naam. Kemudian yang berikutnya ketika waktu luang dia lupa. Waktu luang dia langsung eh, ambisinya apa? Mencari harta misalkan. Nah, ketika waktu sempit dia berpikir, wah sekarang nggak ada kesempatan lagi nih. Mau belajar pun sudah nggak ada kesempatan lagi. Waktu sempit, hati-hati. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Naam nikmatan nikmatani maghburun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya manusia terlalaikan dari dua nikmat tersebut. Apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita gunakan barakallahu fikum ketika sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sebagai santri atau sebagian kita sebagai para talabatul ilm, naam ketika piket-piket. Piket itu walaupun kelihatannya antum kerja, niatkan ibadah. Paham ya? Kalau diniatkan ibadah dapat pahala. Wah, ini pikat setiap setiap hari pikat terus. Sabar. Paham ya? Di balik pikat itu ada pahala. Kalau niatkan apa? Ibadah. Jadi ketika pikat ikhlas, ha? jangan merengut, ha? jatahnya bakar sampah, bakar sampah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Yang jelas apa? Perkara-perkara amalan-amalan kebaikan kalau kerjaan niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu memang ada dalilnya, maka itu dikatakan ibadah dan makjur, dapat pahala insyaallah taala. Yang terakhir, summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam doraba masalan. doraba artinya bukan memukul ya, artinya memberikan permisalan karena setelahnya ada masalan. Summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam doraba masalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan lil ladzina haram bagi orang yang makan makanan haram wa yad'u Allah azza wa jalla fi halatin rasatin dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat darurat sekali. Wa fi halatin taqtadi ijabata da'watih. Nah, dan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang keadaan itu mengharuskan dikabulkan doanya. Tapi ingat ini. Eh, tapi ingat, dia sudah berdoa kepada Allah taala dalam keadaan seharusnya doa itu dikabulkan itu loh. Ternyata ada penghalang. Ada apa? Penghalang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Kita lihat apa penghalangnya. Naam fa indahu asbabun liqabulid du'a. Dia punya sebab-sebab dikabulkan doa. Apa kemarin pertama? Safar. Musafir. Satu. Kedua, sudah benar-benar menadahkan apa? Mengarahkan tangannya ke arah langit. Paham ya? Ketiga, dalam keadaan benar-benar menghambakan. Bayangkan kemarin dalam keadaan apa? kusut kemudian berdebu intinya benar-benar menghambakan diri Allah taala. Seakan-akan dia enggak peduli dengan dunia sudah. Nah, ini sudah sebab-sebab dikabulkan doanya, tapi ternyata ada penghalang. Ada penghalang yang akhirnya enggak dikabulkan doanya. Apa penghalangnya kemarin? Nah, barakallahu fikum, penghalangnya makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, pakaian-pakaian yang haram, diberi makan dari hasil yang haram. Wal iyad billah. Nah. Wa indahu mani'un min qabli du'a. Di sisinya ada penghalang-penghalang untuk dikabulkan doa. Adapun penghalang-penghalangnya insyaallah taala kita baca pada kesempatan yang selanjutnya باذنillah subhanahu wa taala. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, kita harus berupaya menghindari semaksimal mungkin dan mencari enam penghasilan atau mencari ma'isyah dari ma'isyah yang halal, makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, pakaian-pakaian yang halal dengan sebab tersebut insyaallah taala باذنillah Allah taala akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.